Wa an Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala beliau berkata, Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang Arabi. Arabi itu adalah orang kampung gitu. Orang pegunungan, orang yang polos. Orang polos itu nggak macam-macam, nggak basa-basi. Kalau apa-apa itu the point. Belum kenal action di TV. Nggak kenal sinetron. Jadi polos. Datang dengan kepolosan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola ya Rasulullah. Ya Rasulullah saya ingin tahu mal mujiba mujibatani. Apakah dua hal yang menjadikan saya selamat itu? Apakah dua hal yang menjadikan seseorang itu harus harus apa? Pokoknya sesuatu yang pasti. Sebutkan dua hal ya Rasulullah, saya ingin tahu dua hal yang menjadikan orang yang melakukan itu pasti dia. Mujib, harus dia. Pokoknya Nabi Muhammad menjawab, Man mata la yushriku billahi sya'a dakhalal jannata. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, tempatnya surga. Maka masuk surga dia. Yang pertama. Wa man mata yusyriku bi syai'a barang siapa yang mati menyekutukan Allah, dakhalan nar masuk neraka. Nah ini loh. Dua hal yang pelakunya akan menemui akibatnya. Yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah masuk surga. Tapi yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah mengakui adanya Tuhan selain Allah atau tidak mengakui adanya zat kalau di dalam masalah menyekutukan ini kan pembahasannya panjang Masalah bab tauhid mengesahkan Allah, meyakini bahwasanya Allah Maha Tunggal di dalam zatnya, Allah Maha Tunggal di dalam sifatnya, Allah Maha Tunggal di dalam pekerjaannya. Sehingga tidak cukup mengatakan Allah Maha Tunggal di dalam zatnya, tapi diam-diam kita mengakui bahwasanya ada selain Allah yang punya sifat seperti Allah. Makanya nah, maka belum tauhid di dalam urusan sifat yang meyakini Allah adalah maha kuasa akan tapi kok ternyata dia meyakini kalau Nyi Roro Kidul juga punya atau menjadi maka itu adalah termasuk bab syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada bab tauhid, ada nafyul kumum al khamsa, meniadakan sesuatu yang berbilang dari lima hal tadi. Allah maha tunggal dalam datnya, Allah maha tunggal dalam sifatnya, Allah maha tunggal dalam pekerjaannya ya Allah Maha Tunggal sudah. Jadi yang menyembah selain Allah artinya telah menduakan Tuhan dan Allah bakal marah. Dan tidak akan masuk surga. Akan masuk neraka jahanam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala.